Itu tanggung jawab bersama seluruh kaum muslimin. Bukan tanggung jawab pihak tertentu. Tetapi tanggung jawab kita bersama. Kita semua berkewajiban untuk menjaga keamanan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kalau kalian membawa senjata, pedang atau tombak atau pisau, pegang mata yang tajamnya agar jangan kalian melukai kaum muslimin ada adabnya membawa sajam ada adabnya harus disarungkan ke sarungnya dan tidak boleh dihunuskan ke saudaranya ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah alasannya disebutkan dalam riwayat tersebut agar jangan melukai kaum muslimin. Khawatir terluka tidak sengaja, jangan sampai. Sehingga diajarkan adab-adab membawa senjata. Bagaimana kira-kira kalau sengaja? Rasulullah SAW mengajarkan sampai masalah adab membawa saja membawa senjata karena khawatir terluka tidak sengaja. Sehingga harus disarungkan dan dibawa dalam keadaan pegang mata tajamnya kalau kalian pegang atau kalau itu adalah tombak ketika kalian ke pasar agar tidak melukai kaum muslimin demikian pula dalam sekian banyak dalil-dalil tentang adab masalah itu Ikhwani fi muslimin rahimani wa rahimakumullah pembahasan kita pada sesi terakhir ini tentang kemudahan agama. Bahwa kalau kita berpegang dengan agama dengan baik, kita laksanakan kewajiban-kewajibannya. Kita tinggalkan yang haram-haram. Kita berupaya untuk mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Dan kita berupaya untuk meninggalkan yang makruh-makruhnya dan biarkan yang mubah tetap mubah. Maka ini barakallahu fikum akan lebih meringankan kaum muslimin, akan lebih mudah bagi kaum muslimin dan tidak akan mempersulit mereka. Karena aslinya agama mudah. Inna hadha din yusrun walan yushadda din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah ada yang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. yakni tidak akan bisa konsekuen. Iyakum wal ghulu fa inna ma ahlakal ladina min qablikumul ghulu. Hati-hati kalian dari yang namanya al-ghulu. Sikap ekstrim melampaui batas. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap ekstrim, sikap melampaui batas. Apa adanya dalam Quran dan Sunnah, sampaikan. Ini yang wajib. Bahkan ketika kita mengajarkan pertama kali, sampaikan yang wajib-wajib dulu. Agar mudah bagi mereka. Ya Rasulullah, apa yang wajib bagiku untuk berpuasa? Kata Nabi puasa bulan Ramadan. Illa anta tatawwa. Apa yang wajib bagiku? Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam salat? Salat lima waktu. Illa anta tatawwa. Sampaikan yang wajib-wajib. Sampai ketika orang itu berkata, aku akan kerjakan yang wajib-wajibnya saja. Aku nggak akan menambahinya dengan tambahan-tambahan. Para sahabat melihat bahwa ini orang jelek. Jangan-jangan munafik. Kata Nabi, biarkan. Aflaha in sadaq. Dia akan mendapatkan falah kalau konsekuen. Artinya itu sudah perkara yang pas. Karena manusia terbagi tiga. Manusia dari kalangan muslimin ini. Bahkan disebut dengan ahlul istifa. Ahlul istifa orang-orang pilihan. Dijuluki ahlul istifa karena ayat Allah subhanahu wa ta'ala ثم أورثنا al الذين اصطفينا من min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan yang kami pilih kata Allah. Berarti orang-orang yang bagus. Ternyata Allah sebutkan tiga model manusia. Faminhum di antara mereka ada yang sabikun bil khairat. Di antara mereka ada yang muqtasid, yang pas-pasan. Disebutkan minhum li nafsi, di antara mereka ada yang masih mendolimi dirinya sendiri, masih berbuat dosa. Wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. ثم awrasna الكتاب الذين اصطفينا من min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami kata Allah. Di antara mereka zalimun li nafsihi masih ada yang berbuat dosa-dosa. Ahlul istighfar loh ini. Wa minhum muqtasidun di antara mereka ada yang pas-pasan. Kerjakan yang wajibnya, tinggalkan yang haramnya, titik. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan biidznillah, dengan izin Allah. Asyahid dalam pembahasan kita bahwa orang-orang ini dijuluki oleh Allah dengan julukan yang baik. Summa awrasnal kitab alladziina istafaina. Kami berikan kita pada orang-orang pilihan kami. Jangan dikira orang-orang pilihan Allah itu yang maksum, nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa. Hati-hati. Kalau kalian menganggap bahwa manusia yang soleh, yang mukmin adalah yang tidak pernah berbuat salah, maka itu adalah agama yang sangat berat. Inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddid din illa ghalabah. Dan tidaklah memberat-beratkan agama kecuali dia pasti akan kalah. Apa maknanya kalah? Gak akan bisa konsekuen. Khawarij termasuk yang yushaddid din. Pokoknya tidak boleh salah, gak boleh dosa. Dosa kafir. Akhirnya melihat kafir, kafir, kafir. Melihat orang terdekatnya yang dia cintai, istrinya. Kamu juga berbuat dosa. Berarti kamu juga kafir. Orang tuanya ternyata berbuat dosa juga. Engkau juga wahai orang tuaku. Berarti engkau juga kafir. Sampai dia melihat dirinya. Ternyata saya juga nggak bisa. Jangan-jangan saya kafir. Wallahi. Tokoh Khawarij berkata, saya tidak yakin apakah saya mukmin atau kafir. Tokohnya Khawarij. Mengapa? Karena dia gambarkan agama ini sangat beratnya, sangat sulitnya. Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawabun. Sesungguhnya seluruh anak Adam akan berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Maka kalau ketika ditegur dia bertaubat, beristighfar dan kemudian menghentikan perbuatannya, dia mukmin. Bukan orang yang israr terus-menerus dengan bangga terhadap dosa-dosanya. Mujahir terang-terangan mengumumkan saya berbuat dosa begini-begini. Mau apa? Ini berbeda. Ini berbeda. Mengapa berbeda? Karena Nabi menyatakan kullu dan bin mu'asa illal mujahirin. Semua dosa bisa terampuni kecuali para mujahir Mujahir adalah orang yang berbuat dosa di kesendiriannya, kemudian dia ceritakan dengan bangga di pagi harinya. Itu mujahir. Tetapi barakallahu fikum. Kembali kita mengingat kemudahan agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan kesusahan. Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kata Allah. Kami tidak turunkan pada kalian Quran litashqa agar kalian sengsara, tidak. Agama ini memudahkan, memberi kemudahan, memberi sesuatu yang kalian akan merasakan bahwa itu kalian mampu, kalian sanggupi. Orang-orang beriman sudah berdoa dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan adab kami kalau kami lupa, kami enggak sengaja, ini doanya kaum mukminin. Inna sina au akhtana. Kalau kami lupa atau kami keliru nggak sengaja. Rabbana wa la tahmil alaina wahai Rabb kami jangan bebankan kepada kami sesuatu yang berat sebagaimana yang kau pernah pikulkan pada orang-orang sebelum kami. Wa la tuhammilna Rabbana wa la tuhammilna wahai Rabb kami jangan timpakan pada kami beban yang berat yang mala taqata nabi yang kami nggak sanggup memikulnya. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Maka hendaklah kita melihat udur. Ada seseorang yang berbuat kekeliruan karena tidak sengaja. Ada yang berbuat kekeliruan karena jahlan minhu. Karena ketidaktahuan ada yang berbuat salah karena dia dalam keadaan lupa atau karena terpaksa. Karena tekanan-tekanan. Karena ancaman-ancaman. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang demikian. Memaafkan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ketika disiksa beliau menyebutkan apa yang diminta oleh musyrikin menyebutkan kalimat-kalimat yang diminta oleh musyriki. Maka ketika datang laporan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ammar berkata begini, Ammar berkata begitu. Apa kata Nabi? Ammar min mafraq ra'sih dari mulai belahan rambutnya atau ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya dipenuhi dengan keimanan. Ammar dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ikhwani fiddin a'azakum maka Allah turunkan ayatnya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kecuali orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya masih punya iman. Tapi keterpaksaan berbeda-beda. Iya, memang berbeda-beda. Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Ibunya dalam keadaan ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya radhiyallahu taala anha menjadi syahidah pertama dalam sejarah Islam. Tidak mau menuruti mereka. Bapaknya diikat dengan tali satu kuda dan kaki yang lain ke kuda lainnya dan dicambuk dua kuda tadi ke arah yang berlawanan sehingga terbelah dua tubuhnya. Radhiyallahu taala anhu tidak mengeluarkan dari agamanya. Mungkin orang-orang yang dalam keadaan imannya masih lemah, masih rendah, baru ancaman sedikit dia sudah menyatakan saya terpaksa. Apakah kita katakan dia kafir? Idan hadad din la syedid. Kalau begitu agama ini susah, berat. Ikhwani fid din, azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita melihat pula bahwa ini adalah perkara yang akan bisa kita kaum muslimin saling melihat udur dan saling memaklumi akan melihat mereka bahwa apa alasannya dan kenapa seperti itu nasihat peringatan kalau lupa diingatkan kalau dia tidak sengaja dimaafkan kalau dia termaksa, terpaksa, diingatkan kalau engkau sabar lebih baik. Kalau engkau sabar, lebih bagus. Ikhwani fiddin azakumullah. Iyakum wal ghulu. Hati-hati kalian jangan ekstrim. Bashiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru mudah-mudahkanlah. Apa maknanya mudah-mudahkan? Tidak dengan merubah agama. Tidak dengan mengkebiri agama. Layak riduddin kordon kordon. Tidak menggunting agama. Menjadi kecil, menjadi kecil, digunting-gunting. Tidak. Bukan dengan itu. Tetapi sampaikan yang wajib-wajibnya. Sebelum kamu menyampaikan yang sunnah-sunnahnya. Peringatkan dari yang haram-haram. Sebelum dari yang makruh-makruh sehingga terasa oleh mereka mudah kecuali kalau iman mereka sudah semakin tinggi mereka akan semangat untuk menambahnya dengan yang sunnah sunnah yasiru wala tu'assiru dan jangan mempersulit jangan mengharuskan apa yang tidak harus jangan mewajibkan apa yang tidak wajib jangan memaksa orang harus seperti kamu saya teh saja saya hindari Kopi saja saya hindari. Kamu harus kayak saya. Ya jangan. Kamu dan dia. Siapa dia, siapa kamu. kadang-kadang iman mereka belum setinggi kamu. Kenapa kau hindari kopi dan teh? Ada apa dengan kopi dan teh? Karena Hasan al-Banna menganjurkan demikian. Nabi kita Rasulullah SAW tidak mengharamkan kopi, tidak mengharamkan teh. Jangan memberatkan. Jangan menyusahkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bashiru wa la tunafiru. Berikan kabar gembira. Dan jangan membuat mereka lari. Jangan membuat mereka menjauh dari agama. Karena bukan karena agamanya, karena perbuatanmu. Menggambarkan seakan-akan din ini sangat beratnya, sangat sulitnya, harus begini, harus begini, harus begini. Itu pemahamanmu yang salah. Ekstrim, hulu, melampaui batas. Akhirnya orang takut, oh agama harus begitu. Harus tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang seperti kalian ini. Harus dari yang paling murah Dulu wol paling murah, namanya suf. Ya. Kalau memakai pakaian selain suf, dia berfoya-foya dengan dunia. Dia berlebih-lebihan dengan dunia. Ini cara berpikir yang salah. Selama itu tidak haram, maka Allah jamil. Wa yuhibbu kulla jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Tidak mengapa. Ya Rasulullah, aku suka memakai sendal yang bagus, memakai baju yang bagus. Apakah itu sombong? Kata Nabi, bukan. Itu bukan sombong. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Adapun memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, Allah jamil wa yuhibbu kulla jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian yang bagus-bagus untuk ke masjid. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari sini. Maka hendaklah kita mengoreksi kembali sikap kita yang sering kali menyebabkan perkara-perkara yang besar yang memecah belah bahkan menghancurkan yaitu al-ghulu. Innama ahlakal ladina min qablikum al-ghulu. Sesungguhnya yang telah menghancurkan orang sebelum kalian adalah ghulu. Melampaui batas berlebihan. Apa yang dilakukan khawarij ekstrim melampaui batas. Apa yang dilakukan oleh Syiah Rafidah ekstrim melampaui batas. Apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah ekstrim melampaui batas karena mereka menganggap bahwa penguasa tidak boleh salah. Kalau dia berbuat keliru, salah apalagi zalim, maka turunkan atau bunuh dia. Ini oleh Mu'tazilah dikatakan sebagai nahi munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Demikian pula oleh Khawarij dikatakan jihad fi sabilillah. Memerangi penguasa yang zalim. Demikian pula Syiah Rafidhah bahkan memerangi semua penguasa yang tidak sepaham dengan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah yang merujuk kepada hadis-hadis sahih, semuanya sepakat tidak ada khilaf. Silahkan kalian buka kitab-kitab dari madhab Hanafi atau Malik, Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Semua menyatakan hendaklah kalian sabar bersama penguasa kalian. Walaupun mereka zalim, walaupun mereka fasik. Hanya saja mereka ahlul ahwa, orang-orang ekstrim. Orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang kebablasan, seakan-akan dirinya tidak pernah buat salah dan gak pernah berbuat zalim. Sehingga menganggap kalau penguasa zalim, kafir halal darahnya. Perangi mereka, turunkan dengan paksa dimulai sejak pemberontak yang pertama dalam sejarah Islam. Demonstrasi pertama dalam sejarah Islam kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Itu pun tuduhan-tuduhan kosong. Artinya tuduhan palsu, tuduhan dusta. Karena beliau khalifah memilih gubernurnya, pegawai-pegawainya dari kerabatnya sendiri. Tapi apakah itu sebuah kesalahan? Apakah itu sebuah kekeliruan? Emang tidak boleh kalau kerabatnya diangkat? Insadak, kalau benar. Ternyata tidak semua dari famili beliau radhiyallahu taala anhu ada beberapa dari kerabatnya. Menghambur-hamburkan harta negara. Itu tuduhan kedua. Kemana menghamburkannya? Teruskan Jelaskan, jawab. Uthman ibn Affan, masya Allah, di pemerintahan beliau Allah bukakan barakat minas sama'i wal ard. Allah turunkan barakat dari langit dan dari bumi. Harta berlimpah. Sehingga diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah bahwa Uthman ibn Affan khalifah sering memanggil masyarakat. Kaum muslimin ada pembagian kain. Dibagi mereka semua rakyatnya. Wahai kaum muslimin, ada pembagian ini, ada pembagian itu sering di zaman Utsman bin Affan. Apakah itu menghambur-hamburkan uang? Mengembalikan harta mereka pada mereka? Memberikan harta negara untuk rakyatnya sendiri? Adapun tuduhan katanya menyuruh membunuh fulan, menyuruh membunuh fulan, ternyata itu dipalsukan dengan stempel palsu. Ikhwani fi din, a'azakum Allah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Uthman ibn Affan khalifatul Rashid. Khalifah yang lurus, yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dan diberi pesan khusus oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lepaskan. Walaupun mereka menuntutmu untuk melepaskan, jangan lepaskan. Ketika beliau menjadi khalifah, dan muncul tuntutan dari para demonstran khawarij kepada Uthman untuk melepaskan diri dari khilafah. Engkau turun. Engkau harus melepaskan jabatanmu. Kata Uthman Rasulullah SAW berwasiat kepadaku. Ausani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah, kemudian ada manusia-manusia yang menuntut untuk melepaskannya, jangan lepaskan. Dan aku memahami ini yang dimaksud. Sekarang ini. Tidak. Kalau aku lepaskan, maka niscaya kekuasaan akan menjadi bulan-bulanan mereka sepanjang zaman, sepanjang masa. Akan menjadi kebiasaan jelek. Akan menjadi sunnatan sayyi'ah. Tidak cocok, turun. Kurang serak, turun. Kira-kira kapan ada seorang yang serak bagi seluruh masyarakat? Yang ini cocok, yang itu nggak cocok. Yang ini puas, yang sana nggak puas. Yang sana puas, yang sini. Begitulah. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia adalah harapan yang tak akan pernah tercapai. Ikhwani fiddina azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah idza ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Jika melihat pada penguasamu sesuatu yang kau tidak sukai, sabarlah. Sabarlah kata Nabi SAW dalam hadis Rahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada perintah untuk memerangi, untuk menuntut agar mereka turun, tidak ada. Yang ada, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, sabar. Dan juga Nabi menyatakan amma ba'd innakum satarawna ba'di atharatan. Amma ba'd. Sesungguhnya kalian nanti sepeninggalku akan melihat kecurangan. Atharah adalah kecurangan. Penguasa lebih mementingkan dirinya bukan rakyatnya. Nanti kalian akan mengalami kata Nabi. Fasbiru hatta talaqawni. Sabarlah kalian sampai bertemu aku. Disuruh untuk sabar. Rasulullah diutus oleh Allah. Diutus oleh yang maha tahu. Kalau kalian tidak sabar kemudian melawan, akan terjadi peperangan sesama muslimin. Akan terjadi pertikaian sesama muslimin. Akan terjadi kekacauan. Akan terjadi fitnah yang berdarah. Yang lebih mengerikan daripada kedoliman penguasa tersebut. Yang lebih mengerikan daripada kecurangan penguasa tersebut. Ikhwani fiddina azakumullah. Anggap korupsi mereka, kecurangan mereka, bayaran buat mereka. Itu masih kurang. Kalau kalian bersyukur dengan keamanan, ketertiban, ketenteraman sekian lama. Sekian tahun. Ikhwani fiddina azakumullah. Kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala juga Nabi menyatakan dengan hadis-hadis, dengan ucapan-ucapan yang hampir sama. Hendaklah kalian sabar terhadap penguasa-penguasa yang zalim. Jangan lepaskan bayat kalian dari leher kalian. Jangan lepaskan ketaatan kalian pada penguasa kalian. Maka para sahabat juga sama. Ucapan-ucapannya sama. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala nahana kubara'ana min ashabi Rasulullah SAW telah menasehatkan kepada kami dengan larangan. Ini telah melarang kami. Pembesar-pembesar kami, ini yang berkata Anas bin Malik. Berarti pembesar-pembesarnya adalah para sahabat kibar. Melarang kami, la tasubbu umara'akum, wa la taghushuhum, wa la tubghiduhum, wattaqullaha wasbiru. Fa innal amra qaribun Kata Anas bin Malik, pembesar-pembesar kami berkata, nasihati kami, jangan kalian mencerca penguasa-penguasa kalian, jangan kalian berbuat ghish, pengkhianatan pada mereka, jangan kalian membenci mereka, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, fa innal amra qarib, karena urusannya dekat sebentar lagi. Kata para ulama, makna sebentar lagi adalah imma engkau diistirahatkan dari dia atau engkau istirahat. Imma istarah atau isturih. Imma istarah atau isturih. Kamu sebentar lagi mati, selesai urusan. Maunya penguasanya kejam penguasa ini, kamu sebentar lagi mati, selesai urusan. Urusannya dekat. Atau kalau bukan engkau yang mati, dia yang mati juga selesai. Atau diganti. Sabar. Al-amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Sahabat yang kedua, Abu Darda Radiyallahu taala anhu. Qala inna awwala nifaqil mar ta'nuhu ala imamihi. Kata Abu Darda, sesungguhnya awal kemunafikan adalah cercaan seseorang pada penguasanya. Cercaan seseorang pada penguasanya. Itu awal kemunafikan, bibit kemunafikan. Setelah mengucapkan cercaan, cercaan semakin berani, semakin berani, mulai tuntutan. Setelah tuntutan, kemudian memerangi. Ila akhirnya. Demikian pula beliau berkata, Iyakum wala'nal wulah fa inna la'nahumul haliqah. Hati-hati kalian dari melaknat para penguasa. Biasanya kalau tidak sabar, isinya melaknat. Sumpah serapah dan kalimat Allahumma la'an, Allahumma la'an, Allahumma la'an. Ya Allah lanati fulan, lanati fulan. Hati-hati. Kata Abu Darda masih. Fa inna haliqah karena melaknat mereka itu pencukur, bukan mencukur rambut tetapi mencukur agama. Terkikis agamamu, terkikis agamamu. Wa bughduhu dikatakan wa bughduhum dan membenci mereka al-aqirah yang menyembelih lebih besar lagi. Tadi mencukur, ini menyembelih. Kila ya. ya Abu Darda. Perhatikan pertanyaan mereka ini kepada Abu Darda. Ya Abu Darda, nasna idara'ina minhum malan nuhim. Apa yang kita lakukan? Kalau penguasa kita melakukan hal-hal yang kita tidak suka, yang kita benci. Apa jawaban beliau? Rasulullah taala anhu. Isbiru. Fa inna Allah idza ra'a minhum habasahum ankum bil maut. Sabarlah. Karena sesungguhnya kalau Allah melihat dari mereka perbuatan mereka dan kesabaran kalian, Allah akan cegah mereka dengan kematian mereka. Sabar. Allah melihat kesabaran kalian dan Allah melihat kejahatan mereka. Ikhwani fiddin, Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaliknya yang diajarkan oleh para mutatarrifin, yang diajarkan oleh manusia-manusia ekstrim dan melampaui batas, namanya agama itu perjuangan. Namanya perjuangan jihad itu harus kita berani. Kamu harus melawan tauhid. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Didoktrin dengan sesuatu yang berat. Anak 17 tahun, 18 tahun gemeter. Jadi gimana? Saya takut diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi kok untuk jadi pembunuh diri juga nggak berani. Stres. Ya. Kenapa kamu kok ngelamun? Pusing saya. Bingung. Antara takut dengan takut. Ancamannya azab, neraka, jahanam. Siapa yang tidak mau? Taib. Eh, saya akan mengikuti berjihad. Jihad itu begini caranya. Diajarkan sesuatu yang dalam agama saja haram. Apalagi dikatakan jihad, apalagi dikatakan perjuangan. Perang yang syar'i, perang yang benar-benar melawan orang-orang kafir, harbi yang memerangi kaum muslimin tidak boleh bunuh diri. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih kisahnya. Yaitu ketika Rasulullah SAW berjihad bersama para sahabatnya melawan musyrikin, ada seseorang yang sangat berani, sangat pemberani, paling depan, sangat hebat perjuangannya. Mainkan pedangnya sana kemari, sampai orang semua kagum. Semua menceritakan, si fulan hebat, si fulan hebat, si fulan hebat. Kata Nabi, huwa finnar. Dia dalam neraka. Heran mereka. Orang yang paling depan perangnya dikatakan di neraka. Kata seorang sahabat yang cerdas menyatakan, aku yang akan mengiringinya. Sebab mereka tahu dengan kecerdasan para sahabat. Kalau Rasulullah SAW bilang finnar, pasti ada sebabnya. Pasti ada perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka dikatakan aku yang akan mendampinginya. Maka dia berperang di sebelah orang ini. Ternyata ketika dia sudah terluka, terluka, terluka, dia letakkan pedangnya secara terbalik. Yang tajamnya di atas, gagangnya di bawah, Kemudian yang tajamnya diletakkan di dadanya dan dia rebahkan dirinya di pedangnya sendiri. Bunuh diri. Orang tadi berlari pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aman tubik. Aku beriman bahwa engkau benar-benar Rasul. Apa yang terjadi? Orang tadi bunuh diri. Finnar. Ikhwanifiddina fi azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dalam jihad yang syar'i bersama Rasulullah SAW. Kalau bunuh diri terancam dengan ancaman neraka. Apalagi melawan muslimin bunuh diri. Apalagi bunuh dirinya di masjid kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Khasarat dunya wal akhirah. Dia rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Dua-duanya dia rugi. Rasulullah SAW Limada? Mengapa dia mendapatkan khusranun mubin, kerugian yang nyata? Karena kebodohan. Karena kebodohan, ekstrim, melampaui batas, kebablasan, lupa. Inna hadad din yusrun. Kalau penguasamu berbuat begini dan begitu, isbiru. Doakan agar mendapatkan hidayah dari Allah. Doakan semoga Allah perbaiki penguasamu. Itu diajarkan. Mudah. Walhamdulillah. Tidak disuruh, disuruh melawan muslimin. Tidak disuruh untuk melawan saudara sendiri yang sama-sama sholat di masjid berjamaah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para ulama. Dikatakan atau dikisahkan oleh Zabarqan bin Abdullah Al-Asadi rahimahullah kata beliau aku pernah di sisi Abi Wa'il Syaqiq Ibn Salama rahimahullah Faja'atu asubul hajjaj Waktu itu aku mulai mencerca hajjaj yang dimaksud Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi yang saat itu adalah panglima perangnya di masa Yazid. Pemerintah, penguasa, tetapi kejam Kejamnya mutafak alaih. Kejamnya na'am. Artinya semua meriwayatkan bagaimana kejamnya orang ini. Kalau berpidato, mengatakan aku melihat kepala-kepala yang ranum, yang siap aku petik. Ya. Fulan, fulan, fulan. Ke depan, dipenggal satu-satu kepalanya. oleh hajjaj ibn Yusuf. Ya. Faja'altu asubul hajjaj. Aku mulai mencerca hajjaj. Wa adkur masawihi. Aku sebutkan kejelekan-kejelekannya. Maka Syaqiq ibn Salam rahimahullah seorang imam ahlu sunnah. Mengingatkan beliau. Qala la tasubbuh. Jangan kau cerca dia. Wa ma yudrika la'allahu qala Allahumma gfirli. Faghfaralah. Jangan cerca dia. Engkau tidak tahu. Barangkali ketika dia sholat dia berkata Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Kemudian Allah akan ampuni. Bagaimana denganmu? Karena hajat masih sholat. Hajat muslim. Hajat Ibn Yusuf masih bersama kaum muslimin sholat di masjid. Barangkali dalam sholatnya dia mengatakan Allah maghfirli, warhamni, wajiburni warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzukni. Kemudian Allah kabulkan bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Masih tetap wajar diceritakan kejelekannya? Lihat ikhwan ibn cara berpikir ahlus sunnah kalau mereka masih salat, berarti mereka masih mengucapkan Allahumma firli. Kalau mereka masih salat, berarti mereka masih minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka masih terus bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetap bersyahadat setiap salatnya, bahkan setiap ya, tasyahud. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Iyakum ta'an. Kata Abu Idris Al-Khawlani. Jangan mencaci maki penguasa. Karena akan mengikis pahalamu. Akan mengikis agamamu. Bukan haliqatul syar. Tetapi haliqatul din. Mencukur agama. Kemunafikan itu seperti tumbuhan dari biji yang kecil tiba-tiba membesar, membesar, membesar, membesar. Dimulai dari caci maki terhadap penguasa, disampaikan melalui medsos, kirim, kirim, kirim, enteng sekali klik ke seribu orang. Masya Allah. Tetapi di sisi Allah engkau telah menggibahi penguasamu ke seribu orang. Seakan-akan kau bergibah seribu kali. Ringan? Enteng? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ghibah itu dosa besar. Lebih besar lagi kalau yang digibahi para penguasa, lebih besar lagi kalau yang digibahi para ulama. Mengapa lebih besar? Kata Syekh rahimahullah, kalau menggibahi penguasa, madaratnya akan merusak sekian banyak manusia. Karena manusia akan rendah semangatnya untuk taat pada penguasa karena dijelek-jelekan terus. Jatuh wibawanya, enggan untuk taat. Apa jadinya kalau rakyat sudah enggan untuk taat pada penguasa, terjadi kekacauan. Sehingga ada seorang ulama atau seorang yang berkata, bertaubat pada Allah, aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak sekali-kali lagi mendukung terbunuhnya seorang penguasa setelah Utsman. Aku tidak akan lagi mendukung terbunuhnya penguasa setelah Utsman ibni Affan. Pendengarnya kaget. Engkau ikut membantu terbunuhnya Utsman? Padahal tidak. Kata dia, iya. Aku ikut membantu terbunuhnya Utsman waktu itu. Bukankah kamu tidak di sana ketika itu? Iya. Tapi mulutku ikut menyebutkan kesalahan Utsman. Aku khawatir itu didengar oleh fulan, fulan, fulan. Dan kemudian mereka berangkat ke sana. Lihat ikhwan ibn azakumullah. Dia salah dalam mengucapkan satu kalimat dan dia merasa bahwa saya ikut andil dalam pembunuhan Utsman ibn Affan. Astagfirullah, aku nggak akan ulangi mengucapkan kalimat yang mendukung terbunuhnya seorang penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah. Kalau saja kaum muslimin di negeri ini membaca hadis-hadis ini, membaca kisah-kisah ini, riwayat-riwayat ini, niscaya mereka akan bisa mensyukuri nikmah al-jamaah, nikmat kebersamaan yang ada di negeri ini. Niscaya mereka akan menjaganya dengan sepenuh hati, bukan karena fulan wa fulan, tapi karena kaum muslimin selamat. Kalau sampai terjadi kekacauan kaum muslimin, tertumpah darahnya kaum muslimin akan mendapatkan sekian banyak kesulitan-kesulitan. In as subul, terputus jalan-jalan kata para ulama. Kalau terjadi fitnah berdarah, darah tertumpah, harta hilang. Apalagi? In as subul, terputus jalan-jalan. Saya sempat berpikir ketika membaca ucapan tersebut, terputus jalan-jalan apa maksudnya? Ikhwani fillah, kamu yang biasa aman dari Jakarta ke Cirebon, dari Cirebon ke Jawa Timur, mengirim barang segala macam akan terputus dan gak akan aman, akan dijarah oleh masyarakat. Dan apa yang terjadi? Harga akan melambung tinggi dan orang bahkan tidak akan mau menjual. Apa yang terjadi? Apakah itu nikmah atau nikmah? Apakah itu kenikmatan atau kesengsaraan? Kesengsaraan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap ada seorang dai ahlus sunnah yang menyampaikan bab ini selalu tertuduh. Antek penguasa, penjilat penguasa, selalu tertuduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Padahal sesungguhnya hanya menginginkan keselamatan kaum muslimin, menjaga darah kaum muslimin, menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga uhuwa kaum muslimin, menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Apa kaitannya dengan penguasa? akan berganti setiap dua tahun atau lebih atau kurang akan selalu berganti Ikhwani fi din a'azzakum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah perkara kesabaran perkara menahan emosi perkara melihat agama ini mudah itu sangat-sangat membantu sangat mendukung untuk kita tidak kebablasan dalam segala hal. Jangankan sesama muslimin, kepada orang kafir saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilum yuqatilukum atau yuqatilunakum wa la ta'tadu kata Allah qatilu ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu perangi mereka yang memerangi kalian Berarti siapa ini? Kafir-kafir harbi. Kafir-kafir yang memerangi. Perangi mereka-mereka orang kafir yang memerangi kalian. Apa kelanjutan ayatnya? Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Lihat. Perang melawan orang kafir saja ada batasnya. Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas sudah dibunuh, dicungkil matanya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dijadikan kalung telinganya, itu kebablasan. Haram hukumnya. Tapi dia kafir, walaupun kafir, haram. Loh, tapi dia ketika memerangi kami berbuat seperti itu. Kita balas. Tidak. Ikhwan mereka kafir, kita muslim. Mereka nggak punya rem, kita punya rem. Mereka melakukan sepuas hati mereka dengan hawa nafsu mereka. Kita berbuat bukan sepuas hati kita dengan perasaan kita. Tetapi dengan bimbingan agama. Dengan qala Allah, qala Rasul. Rasulullah SAW menyatakan, Ughzu. Wala taghullu. Berperanglah. Bismillah. Wala taghullu. Jangan melampaui batas jangan mencuri pampasan perang. Dan kemudian berkata pula, dan jangan tumasilu. Apa makna tumasilu? Mencacati musuh. tumasil. Jangan mencacati musuh. Mencongkel matanya, memotong telinganya, memotong hidungnya, mencincang badannya. Tidak boleh. Sudah mati, selesai. Itu ciptaan Allah, itu makhluk Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Tebaslah mereka di leher-leher mereka atau tebaslah tangan-tangan mereka atau jari-jemari mereka. Mengapa? Kata para ulama, kalau leher yang terkena cepat matinya. Kok mikirin cepat mati? Berarti punya rahmat, punya kasih sayang. Padahal mereka kafir. Iya. Ini agama. Tebaslah tempat yang lebih cepat mematikan. Jangan disiksa mereka. Atau tangannya agar tidak bisa lagi mengangkat pedang. Agar tidak bisa lagi mengangkat pedang sehingga mereka jadi tawanan. Mudah-mudahan mereka masuk Islam. Ini kafir harbi Adapun kafir yang bukan harbi sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Di sana ada sekian bentuk-bentuk kafir, ada yang dalam keadaan demian yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, ada muahidan yang terikat dengan janji dan ada pula yang musta'min yang minta perlindungan tidak stajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah lindungi mereka ada yang keempat tamu. Sebagaimana dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW didatangi dua orang tamu. Dua orang ini ternyata utusan dari Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Menyatakan kita bagi wilayah. Engkau Nabi, Musailamah pun Nabi. Maka saya diutus untuk membagi wilayah. Ini wilayah kamu, sana wilayah Musailamah. Kata Nabi, Aman tu billahi wa rusulih. Rasulullah SAW marah. Kurang ajar ini orang. Aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wallahi lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Demi Allah, kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kalau boleh membunuh tamu atau utusan, aku bunuh kamu berdua. Utusan tidak boleh dibunuh. Utusan tidak boleh diganggu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa indahnya agama ini. Betapa indahnya. Kalau mereka datang, ini kafir harbi. Kafir yang memerangi. Terus mengutus utusan. Untuk berbicara. Entah gencatan senjata atau usulan ini, usulan itu. Berbicara. Tidak boleh diganggu. Ini utusan. Gentle. Bukan memerangi, nggak berani. Tamu dibunuh. Itu pengecut namanya. Penakut, pengecut. Ikhwani din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan aturan-aturan syariat ini, mudah-mudahan mereka akan kenal bahwa agama ini agama yang sangat indah. Agama yang penuh kasih sayang, penuh rahmat. Agama yang menginginkan ketentraman, keamanan, kebaikan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tetapi karena segerintil manusia berbicara tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu, memerangi manusia tanpa ilmu, akhirnya mereka sebagian besar salah paham, muncullah Islamophobia. Rasa takut pada Islam. Wah, Islam serem. Karena perbuatan mereka. Dan memang di blow up oleh mereka. Oleh orang kafir sendiri. Disiarkan sebanyak-banyaknya. Kalau mau dilihat sedikit mereka itu tidak banyak lebih banyak kaum muslimin yang disebut dengan sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu adalah yang mayoritas, yang lebih banyak. Mereka sempalan. Sempalan-sempalan kecil. Riak-riak kecil dalam gelombang yang besar dari gelombang kaum muslimin. Maka ikhwan ibn azakullah mudah-mudahan. Dengan ini kita tertarik untuk mengulang kembali. Mempelajari agama ini dengan rinci agar tertarik untuk mengkaji kembali ayat dan hadis dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah agar kita semakin mengenali keindahan agama, kemuliaan agama, keadilan agama ini dan sangat hikmah. Alhamdulillah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.